Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran tentang Arkanul Islam, rukun-rukun Islam dari buku Fatwa Arkanul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan e, di bab akidah. Pembahasan selanjutnya adalah syafaat dan macam-macamnya. Kalau musannif hafiz eh, rahimallahu taala syafaat diambil dari kata-kata syafa' yang artinya genap. Sehingga dia adalah kebalikan dari witr, kebalikan dari ganjil. Sehingga syafaat adalah ja'lul witri syaf'an menjadikan sesuatu yang semula ganjil menjadi genap. Semisal menjadikan sesuatu yang semula jumlahnya satu menjadi dua, yang jumlahnya tiga menjadi empat, dan demikian seterusnya. Hada ini adalah makna dari sisi bahasa. Sedangkan dari sisi istilah adalah at-tawasud, menjadi penghubung, menjadi mediator, menjadi perantara lil ghair untuk kepentingan orang lain. Untuk mendatangkan manfaat baginya atau mencegah bahaya darinya. Maka yakni artinya ayakuna syafi' pemberi syafaat itu adalah orang yang posisinya antara masfu ilaihi dan masfu lahu. Antara masfu lahu orang yang diberi syafaat Kemudian masyfu ilaihi orang yang syafaat itu ditujukan kepadanya. Iya. Maka syafi' adalah orang yang mengajukan permohonan kepada masyfu ilaih. Ya, permohonannya bentuknya jalbi manfaatin, mendatangkan manfaat bagi masyfu lahu orang yang diberi syafaat. Atau mencegah bahaya dari masyfu lahu orang yang diberi syafaat. Maka ada orang yang punya kebutuhan dan kepentingan. Nah, ini disebut dengan masfuk lahu. Ya, kemudian ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Nah, ini masfuk ilaihi. Maka syafaat adalah tindakan orang ketiga. Tindakan orang ketiga mengajukan permohonan kepada orang yang bisa mewujudkan kepentingan dan hajat agar dia bersedia memenuhi kebutuhan dan hajat orang yang membutuhkan. Ini namanya kegiatan ini syafaat dan definisi ini berlaku general baik syafaat dalam kehidupan di dunia ataupun termasuk nanti syafaat di akhirat. Maka ada syafaat misalnya di dunia ada orang yang perlu pinjaman uang perlu berhutang ya, karena anak mau karena tahun ajaran baru, anak mau sekolah, tidak punya biaya. Ya, maka dia perlu pinjaman uang. Dan ada ya, orang kaya yang baik hati yang suka ngasih pinjaman. Namun orang yang punya kebutuhan ini tidak kenal. Ya, maka ya, hadirlah orang ketiga yang orang ketiga ini ya, kemudian mengajukan permohonan kepada si kaya yang dermawan agar membantu dalam hal ini bentuknya memberi pinjaman uang kepada ya, orang yang memerlukan pinjaman. Maka tindakan orang ketiga ini disebut syafaat. Dia menjadi perantara penghubung antara orang yang berkepentingan dan orang yang bisa mewujudkan kepentingan. Dalam hal ini untuk mendatangkan manfaat bagi orang yang berkepentingan. Nah kalau di akhirat maka syafaat kalau di dunia syafaat sebagaimana tadi ada syafaat yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Sedangkan syafaat di akhirat juga ada dua macam. Syafaat yang diakui keberadaannya dan syafaat yang dikira oleh sebagian orang itu ada pada ternyata tidak ada. Maka macam yang pertama syafaat yang sabitah yang memang valid adanya dan itu syafaat yang benar. Itulah syafaat yang Allah tetapkan adanya dalam kitabnya dan ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat ini tidak akan ada terjadi kecuali untuk orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas. Memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Dalilnya Abu Hurairah radhiallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, man as'adun nasi?" Siapakah manusia yang berbahagia bisyafa'atika mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi sampaikan, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi dengan penuh ketulusan dari lubuk hatinya diatkan oleh Al-Bukhari nah, dan syafaat jenis pertama ini punya tiga syarat yang pertama ridha Allah kepada pemberi syafaat yang kedua ridha Allah kepada orang yang hendak diberi syafaat dan yang ketiga adalah izin Allah Ta'ala kepada pemberi syafaat agar dia memberi syafaat. Dan tiga syarat ini secara global dijumpai dalam firman Allah Ta'ala. Wakam dan betapa banyak min malakan malaikat di langit. Laturni tidaklah manfaat syafaat mereka syai'an sedikit pun. Kecuali setelah Allah mengizinkannya. Nah, ini pertama izin. Liman yasha'u kepada siapa saja Allah kehendaki wa dan Allah ridai. Sedangkan penjelasan rincinya mufassolatan dan dirinci dalam ayat yang lain. Ya, pertama di ayat kursi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biizni kecuali dengan izin Allah? Jawabannya tidak ada. Ya, maka ayat ini atau potongan ayat ini menunjukkan adanya syafaat dengan izin dan adanya syafaat tidak adanya syafaat tanpa izin ayat ini secara mantuk menunjukkan tidak ada syafaat tanpa izin. Mafhumnya berarti ada syafaat manakala dia berizin. Kemudian di surat Toha, pada hari itu latang fa syafa'atu ila man adina lahu rahmanu wa radiya lahu Pada hari itu yaitu hari kiamat, syafaat tidaklah manfaat kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah Ar-Rahman lahu untuk dia. Dan Allah ridha ucapan dan perkataannya. Demikian juga surat Al-Anbiya. Mereka tidak bisa memberikan syafaat illa kecuali lima ditujukan kepada orang yang irtada Allah ridai. Maka Al-Anbiya 28 ini menunjukkan ridha Allah untuk al-masyfu' lahu. Orang yang diberi syafaat. Falabuta maka tidak boleh tidak harus ada tiga syarat di atas sehingga terwujudlah yang namanya syafaat. Ridha Allah untuk yang memberi syafaat, ridha Allah untuk orang yang mau diberi syafaat, dan izin Allah untuk adanya syafaat. Kemudian syafaat yang sabitah yang valid keberadaannya disebutkan oleh para ulama itu ada dua kategori atau dua macam. Syafaat yang berlaku umum yang dimaksud dengan umum Allah Subhanahu wa taala mengizinkan liman syaa untuk siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah izinkan agar diberi syafaat. Nah, syafaat semacam ini ada pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada pada para nabi yang lain, siddiq, syuhada dan solihin. Ya, syafaat yang bersifat umum ini adalah syafaat untuk penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang beriman, pelaku maksiat. Inti syafaatnya adalah permohonan supaya mereka mereka tersebut dikeluarkan dari api neraka. Maka syafaat supaya orang ya orang beriman yang mampir di neraka itu segera keluar itu tidak khusus untuk nabi. Tidak khusus untuk nabi. Namun itu untuk nabi dan yang lain, semua nabi. Bahkan semua malaikat. Malaikat, para nabi, siddiq, suhada dan solehin. Itu bisa memberikan syafaat, bisa melakukan syafaat jenis ini. Yaitu syafaat agar orang beriman yang mampir di neraka segera keluar dari neraka. Kemudian yang kedua syafaat yang khusus dialami oleh Nabi. Itulah alat syafaat yang khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat yang khusus untuk Nabi itu banyak. Wa a'zamuha yang paling besar disebut dengan syafaat uzma, nama lainnya syafaat kubro. Yang terjadi pada hari kiamat. Ya, syafaat uzma atau syafaat kubro adalah permohonan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memulai hisab. Permohonan Nabi kepada Allah agar hisab segera dimulai. Jangan berlalut-lalut, penuh dengan seksaan, penuh dengan kesulitan, kengerian. Ya, namun belum kunjung dimulai. Ya, gambarannya ini terjadi pada kiamat itu tepatnya di padang mahsyar. Hinayal haku Nasa ketika menimpa manusia minal ghammi kesusahan wal kurab kesusahan yang mereka tidak mampu memikulnya. Maka manusia kemudian mencari-cari orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka, kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah memberikan kenyamanan, membebaskan mereka dari maukif. Ya, dari tempat penungguan dan tempat berdiri yang sangat ya, sangat agung ini, yaitu Padang Mahsyar. Akhirnya manusia pergi mendatangi Adam, kemudian datangi Nuh, kemudian datangi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Semua mereka tidak mau memberi syafaat. Sampai akhirnya permohonan tersebut tertuju ter, berakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdilah Nabi kemudian bukan syafaat meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ya, ayukhallisa ibadahu membebaskan hamba-hambanya ya, yang sedang yang menanti di mauqif al-azim, tempat penantian yang besar yaitu padang mahsyar. Lalu Allah taala pun menjawab doa dan permohonan sang nabi. Allah terima syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan syafaat uzma. Nama lainnya adalah syafaat kubro. Nama lainnya adalah maqam mahmuda. Wa hadha minal maqami mahmud. Dan ini adalah bagian dari kedudukan terpuji yang Allah janjikan kepada sang Nabi. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan itulah maqam mahmuda. Yang ada dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra dan di waktu malam, hendaklah engkau bertahajud. Nafilatan lak sebagai tambahan kewajiban bagimu. Ya, asa ayaba'asaka semoga Allah akan membangkitkan untukmu makoma mahmuda, kedudukan yang terpuji. Sebagai ulama mengatakan kedudukan terpuji itu sama dengan safat uzma. Kalau penjelasan di sini, safat uzma adalah bagian dari makom mahmud. Maka setelah syafaat Nabi diterima, maka hisab pun dimulai. Ya, itu yang disebut dengan syafaat uzma atau syafaat kubro. Dan di antara syafaat yang spesial untuk sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat Nabi untuk penduduk surga agar segera masuk surga. Karena penduduk surga ketika abaru mereka telah melatih sirat, maka kemudian mereka di, diberhentikan, Dikontoh di satu jembatan tambahan selain sirat. Ada kantarah, ada jembatan antara surga dan neraka. Ya, maka dibersihkanlah hati-hati sebagian mereka dari sebagian yang lain sehingga bersih dan bersih. Ya, di kantarah ini proses pembersihan hati sehingga nanti semua penduduk surga itu satu hati. Tidak ada dengki, tidak ada ganjalan, tidak ada eh, ya, dan yang lainnya. Itu prosesnya di kontoroh. Ini proses untuk membersihkan hati sehingga nanti semua masuk surga, penduduk surga itu seluruhnya satu hati. Sehingga nanti tidak ada cemburu, tidak ada kebencian, tidak ada jengkel, tidak ada marah, tidak ada dendam dan seterusnya. Kemudian akan diizinkanlah bagi mereka setelah proses tersebut dijalani untuk masuk surga dan dibukakanlah pintu-pintu surga dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika proses di kantor selesai, mereka cuma nunggu di depan pintu surga. Mereka nunggu di depan pintu surga. Malaikat tidak mau membukakannya. Sampai datanglah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka syafaat ini bentuknya adalah ya, permintaan Nabi kepada malaikat penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga. Syafaat ini bentuknya permintaan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga. Ini syafaatnya bukan ke Allah, bukan permintaan kepada Allah, namun syafaatnya adalah permintaan kepada malaikat penjaga pintu surga untuk membukakan pintu surga. Kemudian syafaat di akhirat jenis yang kedua adalah syafaat yang batil, syafaat yang tidak ada, dianggap ada oleh sebagian orang dan itu tidak ada. Ya, syafaat batil yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Itulah syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrik. Bahasanya berhala-berhala mereka bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini syafaat yang tidak manfaat kepada mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, famatang fa'hum syafa'atu syafi'in. Di surat Al-Mudathir, maka tidaklah bermanfaat bagi mereka orang-orang musyrik syafaatnya pemberi syafaat. Hal itu karena Allah Ta'ala tidak ridha kepada mereka orang-orang musyrik karena kemusyrikan mereka. Sehingga tidak mungkin Allah mengizinkan adanya syafaat bagi mereka. Karena tidak ada syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridhai. Dan Allah tidaklah ridha kekafiran pada hamba-hambanya. Allah tidak menyukai kerusakan. Oleh karena itu ketergantungan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka yang mereka sembah dan mereka katakan bahasanya mereka mereka ini pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah adalah ketergantungan yang tidak benar, ketergantungan yang tidak manfaat. Bahkan hal ini tidaklah memberikan tambahan pada mereka dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Ala anal musyikina yarjuna syafa'at asnamihim dan perlu diketahui bahasanya orang-orang musyrik itu berharap syafaat berhala-berhala mereka dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, yaitu dengan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Dan ini adalah di antara kebodohan mereka. Mereka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan melakukan tindakan yang tidaklah memberikan tambahan bagi mereka kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kemusikan orang-orang jahiliyah itu statusnya adalah bid'ah. Bid'ah syirkiyah. Ya, statusnya bid'ah karena maksudnya takarub ilallah. Dan bid'ah adalah bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak akan mendekatkan kepada Allah. Ya, maka dari sisi maksudnya adalah takarub ilallah, maka yang dilakukan oleh orang musik jahiliyah itu adalah bid'ah. dari sisi bahasanya mereka beribadah kepada selain Allah, maka apa yang mereka lakukan adalah syirkun. Kemudian tempat kembali anak-anak orang yang beriman yang meninggal dunia sebelum balik. Demikian juga anak-anak orang kafir yang meninggal dunia sahiran ketika masih kecil belum balik. Penjelasannya tempat kembali anak-anak orang yang beriman yang meninggal dunia sebelum balik tegas adalah surga. Karena mereka itu mengikuti orang tua mereka. Sebagaimana firman Allah di surat At-Tur ayat 21, ya, tentang ayat tentang masuk surga sekeluarga waladina amanu ya, dan orang-orang yang beriman dan wattaba'athu dzurriyyatahum biimanin dan anak keturunannya mengikuti mereka dalam masalah iman orang beriman dan anak keturunannya yang mengikutinya dalam iman alhaqna bihim dzurriyyatahu maka akan kami gabungkan bihim dengan mereka anak keturunan mereka sebagai karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala ya, ketika orang tua itu beriman, anak beriman, kemudian level surganya berbeda. Maka Allah akan naikkan yang levelnya lebih rendah ya, untuk bisa kumpul dengan orang tuanya yang levelnya lebih tinggi. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga mereka kumpul di dunia sekaligus kumpul di akhirat. Al-haqqna bihim. Kami gabungkan, kami susulkan. Sehingga mereka ya, kumpul di satu level yang sama. Dan tidaklah alat nahum min amalihim min syai' tidaklah kami telantarkan amal mereka sedikit pun. Ini ini tidak ada di sini penyanyian ganjaran. Yang ada adanya anugerah Allah kepada yang derajatnya lebih rendah karena naik ke derajat yang lebih tinggi. Nah ini keadaan penduduk surga. Namun ini tidak berlaku untuk penduduk neraka. Ini hukum khusus, ya, ketentuan khusus di surga dan tidak berlaku di neraka. Adapun di neraka, bapak anak sama-sama kafir levelnya beda maka tidak dikumpulkan. Maka dipisahkan. Dihukum sesuai dengan ya, kadar dosanya masing-masing. Itu yang dimaksud dengan kalimat selanjutnya. Kulumri'im bima kasabarohin. Ini untuk penduduk neraka. Masing-masing orang rohin terikat bima kasabah dengan apa yang dia lakukan. Ini untuk penduduk neraka. Maka masing-masing terikat dengan amalnya masing-masing ya, amalnya itu mengantarkan dia ke level neraka ini ya sudah di situ saja. Dia tidak akan dikumpulkan sama bapaknya sama anaknya. Namun untuk penduduk surga lain aturan mainnya berbeda. Sedangkan anak non muslim yaitu anak yang nasya'a tumbuh besar dari bapak dan ibu non muslim fa'asahul akwal. Maka pendapat yang paling kuat artinya ada perselisihan ulama dari kata-kata akhwal, ini artinya ada perselisihan ulama. Maka pendapat yang paling kuat kita katakan Allah a'lamu bima kanu amilin. Ya, Allah itulah yang lebih tahu tentang amal apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka berumur panjang. Maka kesimpulan ya, anak orang kafir, anak orang musyrik ketika meninggal dunia sebelum balik hum fi ahkami dunya bimanzilati abaihim. Dalam hukum dunia, mereka seperti kedudukan bapaknya. Seperti kedudukan bapaknya. Kalau bapaknya, tolak ukurnya bapak, bukan ibunya. Tolak ukurnya bapak. Ya, jika belum balik, meninggal dunia. Tolak ukurnya bapak. Jika bapaknya non-muslim, maka dia diperlakukan sebagaimana perlakuan untuk non-muslim. Tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh disolatkan, dan seterusnya. Sedangkan dalam hukum akhirat, maka jawabannya adalah Allahu A'lam. Ya, Fa'in Allah maka Allah yang lebih tahu tentang apa yang akan mereka lakukan. Demikian jawaban Nabi SAW dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari. Maka jawabannya adalah Wallahu a'lamu bimasirihim. Allah yang lebih tahu tentang tempat kembali mereka. Inilah yang kita katakan. Inilah yang kita katakan. Maka di sini kita jumpai bahasanya tentang masalah e, hukum iman itu terdapat perbedaan. Terkadang terdapat perbedaan antara e, hukum iman di dunia dan hukum iman di akhirat. Tidak mesti satu paket. Ya, kalau ya, kalau di dunia itu beriman otomatis nanti ya, kelanjutannya di akhirat itu juga statusnya orang yang beriman tidak mesti demikian maka masalah iman ada hukum dunia ada hukum akhirat ya, di dunia itu statusnya orang kafir belum tentu nanti di akhirat di neraka selama-lamanya boleh jadi di neraka dia masuk surga Misal dalam kasus ini ini ada anaknya orang Nasrani atau orang Yahudi. Meninggal dunia ketika masih kecil, masih bayi. Kita katakan di dunia perlakukan sebagai orang kafir. Tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di kuburan khusus kaum muslimin dan seterusnya. Nah nanti gimana di akhirat? Ya, mungkin di surga, mungkin di neraka. Pastinya wallahu a'lam. Eh, namun ada kemungkinan untuk jadi penduduk surga. Ada peluang untuk jadi penduduk surga. Maka hukumnya beda. Contoh yang lain adalah orang munafik. Orang munafik dihukum dunia, hukum muslim, hukum orang beriman. Ya, disolatkan, di, ini diperlakukan eh, sebagai jenazah seorang muslim. Hukumnya di akhirat kita tegaskan jika dia meninggal dunia dalam keadaan nifak, maka di neraka selama-lamanya. Maka hukum ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Dan ini satu hal yang eh, satu hal yang biasa sebagian orang kaget dengan istilah hukum di dunia dan hukum di akhirat dalam masalah iman. Eh, dan ini satu anggapan yang tidak benar. Ada pembedaan, pembedaan ya, tentu ya, pembedaannya adalah ya, manakala itu adalah ya, pembedaan yang berdalil tapi pembagian hukum dunia, hukum akhirat itu beda, itu secara umum bukanlah satu hal yang diingkari. Cuma ya, perlu e, ya, diingkari manakala itu pembedaannya adalah pembedaan yang tidak benar. Ya, manakala pembedaannya pembedaan yang tidak benar. Jika pembedaan itu benar berdasarkan tuntutan dalil, maka itu benar. Ya. Semisal contoh uh, pembedaan hukum dunia dan hukum akhirat yang tidak benar, Ya, berkenaan dengan masalah iman adalah ya, akidah asyariah. tentang orang yang yakin dalam hati Islam itu benar, namun dia tidak mau mengikrarkan syahadat. Hmm. Namun dia tidak mau mengikrarkan syahadat, namun hatinya ya, yakin Islam itu benar. Ayo, ayo formal masuk Islam, tidak mau. Itu dalam keyakinan Ash'ariyah, orang semacam ini itu adalah orang yang beriman dihukum akhirat dan orang kafir dihukum dunia. Karena iman menurut mereka keyakinan hati. Dan itu sudah memenuhi persyaratan. Dan fungsi ikrar sahadat itu untuk hukum dunia. Supaya bisa diperlakukan sebagai seorang muslim. Dia bukan syarat sah keimanan. Namun adalah pengumuman kepada yang lain agar dia bisa diperlakukan sebagai seorang muslim oleh orang lain. Itu akidah asyariyah tentang posisi syahadat. Kalau yang yang menjadi tolak ukur acuan iman itu keyakinan hati. Ya, maka mereka katakan orang ini dihukum akhirat mukmin, dihukum di dunia diperlakukan sebagai orang kafir. Nah ini ini mungkar. Ini mungkar. Ini pembagian ini tidak tidak diterima. Kenapa? Karena pembagiannya tidak benar. Nah, pembagiannya tidak benar. Ya. Karena ini berangkat dari asumsi iman itu hanya sekedar keyakinan hati. Dan itu tidak benar. Ini berangkat dari asumsi bahasa ikrar syahadat bukan syarat sah keimanan, cuma sekedar pemberitahuan kepada orang lain. Saya orang Islam, tolong perlakukan saya sebagai orang Islam. Tidak, ikrar syahadat itu ini adalah sebuah keabsahan, penentu keabsahan keimanan. Ini. Maka ketika ada ulama yang mengingkari pembagian uh, ya, pembagian hukum iman antara hukum iman di dunia dan akhirat ala Ash'ari itu bukan berarti ya, mengingkari adanya ya, pembagian hukum iman antara hukum dunia dan hukum akhirat secara mutlak bedakan. Ini cuma yang diingkari ini, ini tidak benar ini. Namun ada hukum dunia, ada hukum akhirat dalam masalah iman, itu benar adanya. Tapi kalau yang model ini, itu tidak benar. Ini. Ini tidak benar, karena makhotna dasarnya tidak benar. Ini dasarnya tidak benar. Yang ala as'ariyah ini dasarnya tidak benar. Ini dasarnya tidak benar. Ya, tapi kalau dasarnya benar, landasannya benar, ya maka dijumpai ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Minimal contoh yang gamblang adalah kasus orang munafik dan kasus anak kecil, orang kafir yang meninggal dunia sebelum balik. Kemudian bahwa fil hakikah dan hukum akhirat untuk eh, anak kecil non muslim ini sebenarnya adalah perkara yang tidaklah nina kathiran. Ya, tidak perlu banyak kita perhatikan. Yang menjadi perhatian kita adalah hukum mereka di dunia. Dan hukum mereka di dunia yaitu anak orang-orang musyrik adalah hukum mereka eh, eh ahkamuhum di dunia sebagaimana hukum orang musyrik di dunia. Itu mereka diperlakukan dan dianggap sebagai orang musyrik, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, yaitu salat jenazah dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kemudian ya, untuk laki-laki di surga ada hurun ain, ada bidadari. Lalu apa yang akan didapatkan oleh perempuan di surga? Hurun ain itu makna asalnya adalah wanita yang cantik matanya. Hurun ain itu makna asalnya adalah wanita yang cantik matanya. Yang matanya itu hitamnya sangat hitam, putihnya putih tanpa tercampur dengan yang lain. Itu makna asal dari hurun ain. Maka jawabannya Allah Ta'ala berfirman tentang kenikmatan penduduk surga. Bagi kalian via dalam surga apa yang diinginkan oleh hati-hati kalian. Walakum dan bagi kalian fiha di surga mata daun apa yang kalian minta apa yang kalian minta nuzulan sebagai hidangan min ghafur rahim dari Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian di surat Fusilat, kemudian di surat Zuhruf, fiha di dalam surga stahi al-anfusu. Apa yang disukai oleh jiwa dan terasa nikmat oleh mata. Wa antum fiha khalidun dan kalian tinggal kekal di dalamnya. Dan satu hal yang maklum bahasanya pernikahan adalah termasuk ablari ma testahi an-nufusu. Ya, hal yang paling ya, ablak luar biasa diinginkan oleh jiwa. Maka ini satu hal yang hasilnya terjadi di di surga untuk penduduk surga, baik laki-laki ataupun perempuan maka wanita akan Allah nikahkan tabaraka wa ta'ala di surga dengan suaminya yang dulu adalah suaminya di dunia sebagaimana dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala Rabbana wa dakhilhum ya Allah ya wahai Rabb kami masukkanlah mereka jannat jannati adnin adn itu maknanya iqamah tempat domisili yang tetap ya, jannati adnin surga yang surga itu menjadi tempat domisili yang tetap baginya. Ya engkau janjikan kepada mereka paman solah amin abaihim wa aswajihim wa Dan siapa saja yang soleh dari bapak, ya istri dan anak keturunan mereka. Inaka antal azizul hakim. Sini engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat yang kedua tentang masuk surga sekeluarga. Itu ada dua ayat Pertama di surat Tur. Ya, di surat Tur ayat 21. Kemudian di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 8. Bahasanya orang beriman akan kumpul di surga. Dengan e, istri dan anak keturunannya. Dan jika seorang wanita itu belum menikah ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menikahkannya. Ya. Matukir bi ainuha fil jannah. Allah akan menikahkannya dengan siapa tidak dijelaskan, nun yang jelas karena itu termasuk matastahi al-angfus maka ya, berdasarkan dalil umum matastahi al-anfus itu termasuk adalah pernikahan maka akan ditegaskan akan dinikahkan dengan siapa tidak ada penjelasan detailnya ya. dengan pernikahan yang tukari bubi ainuha menyenangkannya menyenangkan hatinya fil jannah di surga nanti. Kemudian ya, ada yang bilang bahasa mayoritas penduduk neraka itu perempuan. Apakah ini benar? Sebenarnya itu benar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka para perempuan ketika Nabi ngasih ceramah yaitu ceramah khotbah id di tengah-tengah perempuan. Wahai golongan para perempuan, tidaklah kalian rajin bersedekah karena aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Dan sedekah itu punya dampak yang luar biasa untuk terlindung dari neraka. Maka Nabi sampaikan di hadis yang lain, maka lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah dengan separuh ya, butir kurma. Kemudian Waqat urida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disampaikan kepada Nabi hadal iskal. Ya, satu kebingungan yang telah disampaikan oleh sisi penanya yaitu ada perempuan yang bertanya, "Wa bima ya Rasulullah?" Kenapa perempuan itu ya, banyak yang jadi penduduk surga menjadi penghuni neraka? Nabi kemudian mengatakan karena perempuan punya dua penyakit khas. Ya karena dia punya dua penyakit khas. Yang pertama, tukfirna al-la'na. Ya, sering mencaci. Ya, sering mencaci. Ya, karena pedasnya lisan wanita. Tajamnya lisan wanita. Boleh jadi kepada suaminya, boleh jadi pada anak-anaknya, boleh jadi pada tetangganya, boleh jadi kepada kawan-kawannya. Itu kalau ya, tersinggung, judes, udah maka ya, kata-kata ya, yang demikian tajam menusuk, nah itu keluar semua. Ya, kalau wanita suruh kemudian perang mulut itu pinter sekali. Ya, itu ke kelihayan wanita dalam masalah perang mulut, adu mulut itu pinter sekali. Ya, karena dan itu sudah Nabi sampaikan, tukfirna lakna. Kalian sering mencaci. Ya, kalian sering mencaci, mengucapkan uh, ucapan yang menyakitkan, yang pedas, yang tajam, yang menusuk. Ya. Itu masalahnya. Ya. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali bahasanya di antara uh, ujian para wali-wali Allah adalah bersabar dengan pedasnya lisan istrinya. Ya, ya, ya bersabar dengan tajamnya tusukan lisan-lisan istrinya. Maka solusinya sabar. Eh, ini ngejak perang mulut bukan kemudian dilayani, non didiamkan. Itu selesai. Tapi kalau ini ngejak perang mulut kemudian dilayani, usai oh, juga jago perang mulut. Eh, ya, maka yang terjadi akan menjadi-jadi. Kemudian yang kedua adalah takfurun al-ashira. Penyakit khas perempuan. Ya. Maka Allah menjadikan mereka banyak yang masuk neraka bukan karena Allah zalim sama perempuan. Ya. Namun karena keadaannya yang mengharuskan demikian. Dan ini adalah tahdir peringatan. Ini bukan mendiskriminasi perempuan namun mengingatkan perempuan untuk menghindari penyakit ini supaya selamat. Wa takfurun ashira Dan kalian tutup mata sering tutup mata menutupi kebaikan suami. Al-ashir itu maknanya az suami. Dan kafara itu artinya satara, menutupi. Ya, menutupi kebaikan suami. Nabi jelaskan di hadis yang lain. Ya, ya. Nabi jelaskan di hadis yang lain. Seandainya engkau, wahai suami, kalian berbuat baik bertahun-tahun kepadanya. Kepada seorang wanita. Kemudian engkau melakukan satu hal yang mengecewakannya. Ya. Maka banyak perempuan akan mengatakan maro'aitu minka khairon qattu. Ya. Ya, maka banyak wanita akan komentar gagal sakit hati sekali. Maro'aitu minka khairon qattu. Ya. Ya. Maro'aitu Aku tidaklah melihat mingka darimu suamiku khairan. Bentuknya nakirah. Bentuknya khairan. Nakirah. Yeah. Didahului nafi. Yufidul umum. aku aku belum pernah melihat darimu secuil pun kebaikan. Kotu ditambahi lagi, sama sekali. Bayangkan, ya, sudah secuil kebaikan pun belum pernah dilihat, pakai sama sekali. Itu gara-gara ya, kecewa sekali. Ya, gara-gara kecewa sekali. Banyak artinya ya, kata peribahasa dalam bahasa kita ya, ya, kemarau setahun hilang dengan hujan sehari. Kemarau setahun hilang dengan hujan se hujan sehari. Kebaikan yang banyak langsung hilang karena satu kesalahan. Yang sebagiannya kesalahan yang tidak berarti kesalahan yang seharusnya bisa dimaklumi. Ya, dan hal ini disebut oleh Syekh Ibnu dengan sebutan qaidatun nisa. Ya, qaidatun nisa, kaidah wanita. Apa itu kaidah wanita? Ya, kemarau setahun hilang karena hujan sehari itu qaidatun nisa. Yang ini kata beliau dan uh, ini pun terjadi pada sebagian laki-laki. Ya, ini terjadi pada sebagian laki-laki. Ya, dia kemudian mendapatkan banyak kebaikan dari gurunya, begitu nggak cocok satu hal sama gurunya, maka dia katakan guru saya itu sesat, dia bukan guru saya, nah, itu sesat dan seakan-akan tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya jasa sama sekali, cuma kecewa dan nggak cocok dalam satu masalah. Padahal ini yang ngajari dari alif taknya agama sampai dia ya, bisa terbang. Setelah terbang kemudian nah, Eh, kemudian menyerang gurunya dan meniadakan kebaikan gurunya itu itu itu ya, keadaan sebagian laki-laki dan ini laki-laki yang terserang penyakit kaidatun nisa. Nah. <clears throat> Ya, fabayana Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi jelaskan sebab banyaknya mereka di neraka karena mereka yuksirna asabba sering mencaci, ya, ya, sering ngumpat-ngumpat, ya, sulit mengendalikan lisan, walakna, sering melaknat wasyatem dan caci maki. Kemudian yang kedua, wayakfurnal ashira, ya, menutupi kebaikan suami. Asir maknanya azaut suami. Fasir nama kajidilah mereka karena hal tersebut ya, menjadi mayoritas penduduk neraka. Dan juga perlu diketahui bahasanya mayoritas penduduk surga juga wanita. Hmm, mayoritas penduduk surga wanita karena demikian banyaknya hurun ain. Ya. Ya, demikian banyaknya hurun ain bidadari di di surga. Jadi wanita itu mayoritas penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, itu mayoritas di surga sebagaimana mayoritas juga di neraka. Ya, apa kemudian arahan Anda tentang orang yang tidak suka pelajaran akidah, terutama masalah takdir karena khawatir terjerumus dalam ketergelinciran. Maka masalah ini sebagaimana masalah-masalah penting lainnya yang tidak boleh tidak lil insan ya, menjadi kebutuhan manusia baik dalam masalah ag agama ataupun dunia. Ya, tidak boleh tidak dia harus ya, Yahudu menyelam di kedalamannya dan minta tolong kepada Allah Tabaraka wa taala untuk bisa mewujudkannya dan mengetahuinya sehingga jelaslah duduk perkara baginya. Di anak yang berkenan tidak sepatutnya seorang itu ragu-ragu dalam perkara-perkara yang penting ini. atau perkara-perkara yang latuh hilu tidak merusak agama. Lau ajalah seandainya ditunda, seandainya ditunda, eh, ditunda, wayarsha, lalu dia khawatir kalau perkara tersebut jadi sebab penyimpangannya, maka tidaklah mengapa ditunda selama yang lain itu ada yang lebih penting. Adapun masalah takdir adalah termasuk perkara penting wajib seorang hamba untuk yuhakikuha mewujudkan keimanan dengan takdir secara sempurna. Hatta yasila sehingga sampai via dalam masalah takdir sampai derajat yakin. Wahya dan masalah takdir sebenarnya bukanlah satu hal yang membingungkan walilhamdu. Balladhi yuthkil turusal aqidah dan yang memperberat pelajaran akidah pada sebagian orang adalah mereka mal asafis sadid sangat disayangkan sekali mereka mengedepankan aspek bagaimana dari ala janib lima ya. dibandingkan aspek mengapa wal insan mas'ulun an amalihi dan sebenarnya seorang itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatannya ya, biadata ini dengan dua alat tanya yaitu ya, lima kenapa wa kaifa dan bagaimana. Ya. Falima amil takada. Maka nanti akan seorang akan diminta pertanggungjawaban dalam bentuk kenapa kamu lakukan hal ini. Yang ini jawabannya adalah ikhlas. Ya. Wa kaifa amil takada dan bagaimana engkau melakukan hal ini. Wahadal mutaba'ah dan ini adalah jawabannya adalah itiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mayoritas manusia saat ini sibuk untuk mewujudkan jawaban bagaimana. Ya, yaitu semangat untuk meneladani Nabi secara lahiriah. Ghafiluna lalai untuk mewujudkan jawaban mengapa Anda berbuat demikian. Oleh karena itu Anda jumpai banyak orang dalam masalah aspek ikhlas ya, layataharau yataharawna ya, Banyak yang tidak memperhatikan namun dalam aspek itiba mereka antusias ala adakil umur sampai-sampai perkara-perkara yang jelimet. Itu demikian perhatiannya dalam masalah itiba tuntunan Nabi. Namun masalah hati nak kurang. Ya, maka ada maka ada satu fenomena yang dicermati oleh Syekh Muthaimin, fenomena semangat orang belajar agama. Dan itu satu hal yang patut untuk mendapatkan apresiasi. Ya, namun ada aspek yang perlu diperbaiki. Orang semangat dalam masalah meneladani Nabi secara lahiriah, di bab sholat dan yang lainnya, sampai yang kecil-kecil itu demikian e, diperhatikan. Namun masalah hati, masalah ikhlas e, itu kurang. Fal'an maka e, fannasu al'an maka banyak orang saat ini perhatian sangat perhatian dengan aspek ini yaitu aspek lahiriah dan lalai dari aspek lebih penting yaitu aspek hati dan akidah, aspek ikhlas, aspek tauhid. Oleh karena itu ada jumpai sebagian orang dalam masalah dunia. Yas'al an masalah si jiddan jiddan. Ya, dia akan bertanya tentang satu masalah yang ya, sepele sekali-sekali. Dan hatinya, ya, namun dalam uh, namun kondisi hatinya mungkap pun ada dunia ya, fokus dengan dunia, lalai dari Allah mutlakan secara mutlak dalam kegiatan dia menjual dan membeli di kendaraannya, di rumahnya, di pakaiannya. Maka kot yakunu batunna sebagian orang al-an saat ini boleh jadi dia menjadi hamba dunia tanpa dia sadari. Ya, dia menjadi orang yang menyekutukan Allah dalam masalah dunia tanpa dia sadari. Karena mal asab sangat disayangkan bahasanya aspek tauhid, aspek akidah lehta mubihima, Tidaklah perhatian dengannya. Dan ini bukan hanya orang awam saja sampai-sampai para penuntut ilmu. Dan ini adalah satu perkara yang laha khoturatuhu, satu hal yang berbahaya. Sebagaimana tarkis fokus hanya perkara akidah saja tanpa amal, alladzi ja'alahu syari' yang ditetapkan oleh syariat sebagai penjaga wasur dan pagar laha bagi akidah itu juga adalah kesalahan. Li'anana mau karena kami mendengar fil di siaran radio, kami baca fisuhub di koran. at adanya fokus ya, pada Fokus mengajarkan agama adalah akidah yang penuh dengan toleransi dan semacam itu min, min hadil ibarat dan ungkapan-ungkapan semacam itu. Wafil hakikat pada hakikatnya anna hadha bahasanya hal ini yuksha dikhawatirkan menjadi pintu yang masuk darinya orang yang masuk untuk menghalalkan sebagian yang haram dengan alasan bahasanya akidahnya itu telah bersih. Walakin akan tapi yang benar tidak boleh tidak harus memperhatikan dua perkara ini jami'an dua-duanya. Sehingga luruslah aspek lima mengapa ya, itu imbang dengan aspek kaifa bagaimana. Maka beliau mencermati ya, maka dari kalimat yang kita ya, kita baca tadi maka seorang muslim boleh saja membaca berita dan tahu berita. Beliau dengarkan, saya menurut saya dengarkan radio, membaca koran. Maka boleh saja seorang muslim tahu berita, semestinya tahu berita lingkungannya ada apa. Ya, namun, ya, ya, itu tentu yukodaru bikodaria ya, perlu ditakar secukupnya. Jangan sampai itu menjadi perhatiannya. Sehingga isi beranda Facebooknya itu share berita semua. Ya. Ya, maka itu satu hal yang tidak benar. Nah, seorang muslim boleh saja tahu berita. Dan dia semestinya tahu berita dan keadaannya. Supaya dia tidak asing di tengah-tengah eh, lingkungannya. Dia merasa aman padahal kondisinya bahaya. Nah, dia merasa bahaya padahal aman-aman saja. Nah, tidak. Ya, tentu ini satu hal yang tidak benar. Namun masing-masing tentu perlu kadarnya. Nah, orang yang proporsional itu yang uh, yang sulit dijumpai. Sebagian orang ketika Eh, kemudian sudah masuk dalam hal ini, kemudian hulu berlebih-lebihan. Membaca berita tidak tahan kecuali harus men-share. Eh, padahal ya cukup, oh dilihat ada berita seperti ini. Tidak harus ya, dibagikan kepada yang lain. Kemudian tadi beliau uh, menyatakan bahasanya sikap yang benar itu adalah uh, imbang, ya, perhatian antara masalah masalah hati, termasuk dalam masalah hati masalah akidah dengan masalah ya, lahiriah. Ya, maka ya, dua-duanya hendaknya dibahas. Jangan sampai terlalu fokus pelajaran akidah, dampaknya akhirnya orang remehkan masalah hukum. Padahal masalah hukum itu tadi beliau sampaikan itu adalah alhami. Masalah hukum itu adalah penjaga wasur dan dia adalah pagar pelindung akidah. Pakar pelindung akidah adalah sejumlah hukum. Maka fokus dakwah itu bukan hanya akidah. Namun masalah hukum fikih, masalah kemudian hukum keluarga dan sebagainya juga dibahas. Namun sebaliknya tidak benar kebanyakan hukum keluarga, problematika keluarga, ya, dan seterusnya. Kemudian pelajaran akidahnya terlantar. Itu juga sikap yang tidak benar. Wa khulasatul jawab. Kesimpulan jawaban, wajib atas seorang untuk belajar ilmu tauhid dan akidah. Supaya dia memiliki ilmu tentang Tuhannya dan sesembahannya Jalla wa'ala. Ala basiratin, jika dia berilmu tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah. Ala basiratin punya ilmu tentang hukum kauni dan hukum syari. Dia memiliki basirah ilmu tentang hikmah Allah, rahasia-rahasia, syariat, dan penciptaan Allah sehingga dia tidaklah sesat pada dirinya ataupun menyesatkan orang lain. Dan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia karena mulianya muta'allaqobihi, eh, muta'allaqohi karena mulianya objek pembahasannya. Oleh karena itu para ulama tepatnya Imam Abu Hanifah menamai ilmu tauhid dengan sebutan fikih al-akbar, fikih yang paling penting dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Dan perkara agama yang pertama kali masuk dalam hadis ini dan yang paling utama adalah ilmu tauhid dan akidah. Akan tetapi wajib atas seorang muslim aidan juga untuk perhatian bagaimanakah dia mengambil dan belajar ilmu ini. Dari sumber manakah dia ya talakahu mendapatkannya maka hendaklah dia ambil ilmu ini, ilmu masalah akidah. Awal yang pertama, masofa minhu. Yang jernih, yang bersih dari subhat, Thumma, kemudian yang takil berpindah. san yang sebagai langkah kedua, another vima fima mentelaah ya, ma'urida alaih, sanggahan yang diberikan kepada akidah yang benar, berupa bid'ah dan subhat Supaya dia bisa membantahnya dan menjelaskannya. Mimma akhadahu ya, min, min qablu dari apa yang dia ambil sebelumnya berupa akidah yang jernih dan supaya sumber yang dia dapatkan darinya sumber yang dia pelajari adalah kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam kemudian perkataan para sahabat radhiyallahu anhum kemudian perkataan para imam setelah para sahabat dari generasi tabi'in atau tabi' tabi'in kemudian perkataan para ulama yang terpercaya ilmu dan amanahnya khususnya untuk belajar akidah, perkataan-perkataan, penjelasan Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Ya, untuk keduanya dan seluruh kaum muslimin dan para imam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan ada dua catatan penting tentang belajar akidah yang benar. Ya, yang pertama, ya, belajar itu taksil dulu baru rot. Ya, dan ini berlaku baik belajar akidah ataupun yang lain. Ya, belajar itu yang pertama adalah taksil. Taksil itu belajar yang benar. Yang benar itu akidah halusna begini, begini, begini. Dan secara umum, ya, kalau di belajaran akidah itu sederhana. Itu sederhana, gampang untuk menguasainya. Ya. Yang panjang di bab akidah itu bab rot, Bab membantah pemahaman yang menyimpang. Itu yang panjang lebar, luas keliling. Itu yang memperbesar ilmu, menggemukkan ilmu akidah. Yang menggemukkan ilmu akidah itu adalah bantahan terhadap ya, pemahaman yang menyimpang. Ya. Maka cara belajar akidah yang benar itu pertama adalah mimba bitaksil. Tadi dikatakan awalan yang pertama belajar yang jernih belajar yang bersih, yang bebas dari pemahaman menyimpang. Jangan uh, baru setelah itu belajar eh, bantahan-bantahan uh, yang dibuat oleh orang untuk uh, berbagai bid'ah dan subhat yang ditujukan kepada akidah yang benar. Maka jangan sampai orang itu bisa uh, menyebutkan ya, kesalahan khawarij, mu'tazilah dalam bab iman, Nun dia ditanya tentang apa iman dalam ahlu sunnah tidak ngerti. Apa ya, ya, apa iman menurut ahlu sunnah malah tidak faham. Tapi oh ini uh, namun sanggahan untuk khawarij mu'tazila penyimpangannya oh, ngelotok. Terus iman menurut ahlu sunnah itu seperti apa sih? Malah bingung. Nah itu ini cara yang tidak benar. Ini adalah cara belajar yang tidak benar. Ini kekeliruan dalam belajar. Ya, cara, eh, belajar itu didasari dengan ya, taksil dulu, penguasaan yang dasar, yang benar, baru setelah itu baru membahas yang menyimpang, yang menyimpang. Orang demikian melontok membantah subhat liberal. Ditanya gimana akidah Islam yang benar? Ya, mah bingung. Oh ini liberal, oh ini sesat, ini pemahaman liberal. Melontok. Eh, luar biasa uh, fahamnya. Namun gimanakah akidah yang benar tentang sahabat, akidah yang benar tentang hari akhir, bagaimana akidah yang benar tentang banyak masalah, ya, malah kebingungan. Ini cara belajar yang keliru. Kemudian catatan yang kedua tentang cara belajar, ya, maka carilah belajar ilmu yang benar. Tadi diambil dari Al-Quran, sumbernya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, perkataan para sahabat, kemudian perkataan para imam pasca sahabat, kemudian perkataan para ulama setelahnya. Kemudian eh, kami mengharap kepada Anda penjelasan tentang masalah takdir. Ya. Apakah benar bahasanya pokok perbuatan itulah ditakdirkan sedangkan tata caranya seorang itu boleh milih. Contohnya, jika Allah mentakdirkan seorang untuk membangun masjid, maka dia akan membangun masjid. Lah atau tidak boleh tidak. Lakin akan tetapi Allah biarkan bagi akalnya al-khiyar, pilihan tentang cara membangun masjid. Demikian juga maksiat. Jika Allah takdirkan seorang itu untuk melakukan maksiat, maka dia pasti akan melakukan maksiat. Akan tapi Allah biarkan kepada akalnya gimana cara dia tanfif melaksanakan dan mewujudkan maksiat tadi. Maka inti dari pendapat ini mengatakan bahasanya manusia punya hak pilih dalam kaifiyah, cara berbuat. Alat yang yunafidhu biha, yang dia akan wujudkan dengan cara tersebut, apa yang ditakdirkan kepadanya. Fahal hadas sahihun, apakah konsep takdir semacam ini satu hal yang benar? Coba ini masalah takdir adalah masalah yang jadi bahan perdebatan antara manusia sejak masa silam. Dan manusia terbagi dalam masalah takdir menjadi tiga kelompok. Dua kelompok ekstrim dan satu pertengahan. Dua kelompok ekstrim tersebut yang pertama yang dia lihat adalah takdir Allah yang bersifat umum. Bersifat luas. Lalu dia tutup mata dan buta terhadap ikhtiaril abdi. Bahasanya hamba itu memiliki hak pilih. Ya, ikhtiar dalam bahasa Arab beda dengan ikhtiar dalam bahasa Indonesia. Ya, ikhtiar dalam bahasa Indonesia artinya usaha. Sedangkan ikhtiar dalam bahasa Arab artinya tidak dipaksa. Ya, ikhtiar dalam bahasa Arab artinya tidak dipaksa. Akhirnya orang ini mengatakan manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Manusia tidaklah memiliki dalam perbuatannya tersebut pilihan apapun. Ya, maka jatuhnya orang dari atap karena angin dan semacam itu itu kedudukannya sama persis dengan turunnya dia secara sukarela pakai derji pakai tangga. Ini menurut ya, pemahaman yang pertama ini. Ya, karena angin kencang airnya jatuh dari loteng, itu sama dengan kemudian turun pelan-pelan pakai tangga, itu statusnya sama. Ini, karena manusia dipaksa dengan perbuatannya. Dan kelompok yang kedua melihat bahasanya, hamba adalah pelaku fa'ilun tarikun. Dan dia melakukan apa yang dia lakukan, dia tinggalkan apa yang dia tinggalkan bikhtiarihi atas pilihannya. Lalu dia tutup mata dengan takdir Allah. Hanya dia mengatakan hamba itu independen dengan perbuatannya. Tidak ada hubungannya dengan takdir Allah dalam perbuatan hamba. Sikap yang pertengahan adalah melihat dua sebab di atas. Di satu sisi mereka melihat takdir Allah itu bersifat umum bersifat general. Di sisi yang lain mereka melihat bahasanya hamba itu memiliki hak untuk memilih. Akhirnya mereka simpulkan dan mereka padukan bahasanya perbuatan hamba itu kainun terbentuk dari dua unsur yaitu takdir Allah dan pilihan hamba. Dan sebenarnya seorang hamba itu tahu bidoro secara pasti adanya perbedaan antara jatuhnya seseorang dari atap karena angin yang kencang atau semacam itu dengan turun dia dari loteng ya, muhtaron dalam keadaan tidak dipaksa pakai tangga. Ya. Fal awal min ya, ya min fi'lihi birai ikhtiarihi. Maka yang pertama adalah perbuatan hamba tanpa kehendaknya. Sedangkan yang kedua dengan kehendaknya. Namun semua dari dua perbuatan tersebut kita yakini terjadi dengan kodok dan kodar Allah karena tidaklah terjadi dalam kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah inginkan. Akan tetapi apa yang terjadi karena pilihan seorang hamba, fawa manutut taklifi. Maka itu menjadi sasaran beban hukum. Walau hujat kalau dan tidak ada dalih, tidak ada argumen bagi si hamba dengan takdir untuk menyelisih apa yang dibebankan kepadanya berupa perintah dan larangan. Wadalika karena hal tersebut dia nau yukdim. Akdama yukdimu artinya melangkah. Karena dia melangkah untuk melakukan pelanggaran ketika dia melangkah. Wawala alamu dan dia tidak tahu apa yang sebenarnya Allah takdirkan untuknya. Fayakunu ikdamu al ikhtiari Maka langkah dia al ikhtiari yang tidak dipaksa itu. Dan dia melangkah untuk melakukan pelanggaran. Itulah yang jadi sebab hukuman. Boleh jadi hukuman di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu seandainya dia ini dipaksa oleh orang yang memaksa untuk melakukan pelanggaran syariat, maka tidak ada baginya status melanggar. Walau yu'aqab dan dia tidak akan dihukum karenanya. Karena terbukti dia memiliki uzur saat itu. Wa insan dan jika seorang itu yudrik memahami bahasanya lari dia dari api ke tempat yang aman itu dengan pilihannya Dan bahasanya dia takadum maju untuk menuju tempat yang indah, rumah yang indah, yang luas, yang bagus tempat tinggalnya untuk dia tempati itu dengan pilihannya. Padahal di sisi yang lain dia beriman bahasanya larinya dia dari api dan perginya kedua tempat tersebut itu terjadi dengan kodok dan kodar Allah. Dan ketika dia bertahan, wa anna dan sunya, kalau dia bertahan tidak lari, la tudrikuhu al-annaru, tentu api akan mengejarnya. Dan penundaan dia untuk tinggal di rumah tersebut terhitung sebagai sikap kecerobohan. Dan ini adalah menyanyiakan fursah kesempatan yang dia berhak untuk mendapatkan celaan karenanya. ada maka kenapa? Dia tidaklah memahami hal ini. Dalam masalah kecerobohannya meninggalkan sebab-sebab yang menyelamatkan dari api neraka akhirat dan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ya, maka ketika ada orang yang berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, maka dijawab dengan jawaban di atas. Ya, bukankah seorang itu kalau ada api yang besar, ya, dia akan lari supaya selamat dari api dunia. Dan padahal dia yakin ini pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir Allah di sini. Loh kenapa untuk api akhirat uh, api akhirat dia tidak punya sikap semacam itu. Adapun contoh, bahasa jika Allah mentakdirkan seorang hamba untuk membangun masjid, maka dia akan bangun masjid ini. La muhalata pasti. Akan tapi Allah biarkan untuk akalnya hak memilih tentang cara membangun. Makanya ada contoh yang tidak benar. Karena contoh tersebut yuhi menunjukkan. Bahasanya tata cara membangun itu yastakilu biya al-aklu. Akal independen menemukannya. Dan tidak termasuk dalam takdir Allah. Sedangkan asal fikrah, fikrah itu ide. Sedangkan asal muasal ide membangun itu yastakilu biya al-qadaru. Itu independen urusan takdir. Dan tidak ada pintu masuk bagi pilihan hamba di dalamnya. Jadi dua-duanya keliru. Wal hakikah dan padahal yang benar, asal muasal ide membangun itu termasuk di dalam pilihan hamba. Karena dia tidaklah dipaksa untuk punya pikiran dan ide semacam itu. Sebagaimana dia tidak dipaksa memiliki ide membangun kembali rumahnya, atau al-khas rumah pribadinya, ataukah tarmim, tarmim itu renovasi, ataukah merenovasinya. Lakin hadal fikah akan tapi ide ini telah Allah takdirkan untuk seorang hamba tanpa dia sadari. Di la ya'lamu ya. karena manusia itu tidak mengetahui bahasanya Allah mentakdirkan sesuatu sampai terjadilah sesuatu itu. Karena takdir adalah rahasia tersembunyi ya tidak diketahui kecuali dengan pemberitahuan, pemberitahuan dari Allah Ta'ala kepada seseorang dengan wahyu. Atau dengan terjadi hisi secara nyata. Demikian juga cara membangun masjid. Itu juga bagian dari takdir Allah. Karena Allah Ta'ala lah yang menakdirkan segala sesuatu. Seluruhnya secara global dan rinci. Dan tidaklah mungkin seorang hamba memilih ya, malam yuridahu au yuqaddiruhu. Sesuatu yang tidak Allah kehendaki dan tidak Allah takdirkan. Bahkan jika seorang hamba itu memilih sesuatu, lalu melakukannya alima yakinan maka dia tahu secara yakin bahasanya Allah menetapkan kodok dan kodok untuknya maka hamba itu memiliki hak untuk memilih sesuai dengan sebab-sebab idrawi yang terlihat yang Allah takdirkan sebagai sebab terjadinya perbuatannya ya. walayas urul al-abdu dan seorang hamba tidaklah menyadari ketika dia melakukan satu perbuatan ada seseorang yang memaksanya akan tetapi jika dia melakukan hal tersebut sesuai dengan sebab-sebab yang Allah tetapkan sebagai sebab, maka kita tahu secara yakin bahasanya Allah telah mentakdirkannya secara global dan rinci. Maka tadi apa yang ditanyakan oleh si penanya itu dua-duanya tidak benar. Ya, mengatakan bahasa Allah mentakdirkan ide untuk bangun masjid. Ini tidak benar kalau itu semata-mata seorang hamba itu dipaksa untuk punya ide itu tidak benar. Seorang hamba tidak punya, tidak dipaksa untuk punya ide bangun masjid, merenovasi rumah dan yang lain. Dan anggapan bahasanya cara bangun masjid itu independen urusan manusia itu juga tidak benar. Cara bangun masjid begini-begini itu juga saya akan bangun, saya akan renovasi dengan bentuk begini-begini dengan cara begini-begini itu juga takdir Allah sekaligus pilihan manusia. Demikian juga yang kami katakan dalam contoh tentang e, perbuatan maksiat, di mana Anda mengatakan Allah mentakdirkan seorang untuk melakukan maksiat, maka dia akan melakukannya tidak boleh tidak, akan tapi Allah biarkan akal, Allah berikan kewenangan kepada akal tentang cara melaksanakan maksiat dan usaha mewujudkan maksiat tersebut. Maka kami katakan tentang maksiat apa yang kami katakan tentang membangun masjid. Sesungguhnya takdir Allah Ta'ala kepadanya untuk melakukan maksiat tidak bertentangan dengan dia punya pilihan untuk melakukan maksiat. Karena ketika seorang itu memilih untuk melakukan maksiat, dia tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuknya. Fa'inau yukdim, maka dia melangkah maju melakukan maksiat dalam keadaan tidak dipaksa. Dia pun tidak merasa ada seseorang yang memaksanya. Namun ketika dia telah melangkah, kemudian melakukan, kita tahu secara yakin, ternyata Allah mentakdirkan dia untuk melakukan maksiat itu. Demikian juga cara melaksanakan maksiat dan usaha menuju maksiat yang terjadi dengan pilihan hamba. Itu tidak bertentangan dengan takdir Allah. Maka Allah telah mentakdirkan berbagai hal seluruhnya secara global dan rinci. Dan Allah mentakdirkan sebab yang mengantarkan pada hal tersebut. Dan tidak ada yang nyeleneh. Tidak ada yang menyimpang dari hal tersebut. Satu pun dari perbuatan manusia. Ya, walau tidak pula dari perbuatan hamba, baik perbuatan ikhtiari, perbuatan yang dilakukan dengan pilihan, ataukah perbuatan yang terjadi karena terpaksa. Ya. Maka eh, berkenaan dengan mengimani takdir, ya, wajib untuk diyakini bahasanya Allah mentakdirkan sesuatu dan sebabnya. Allah itu mentakdirkan mati dan sebab menuju mati. Takdir Allah itu bukan hanya sesuatunya saja. Allah itu mentakdirkan sehat dan cara menuju sehat. Takdir Allah itu dua-duanya. Bukan hanya ditakdirkan sehat, kemudian caranya tidak ditentukan. Tidak. Sehatnya ditakdirkan, cara menuju sehatnya juga ditakdirkan. Kemudian perbuatan ya, manusia itu ada dua macam, ada ikhtiari dan ada itirori. Itirori contohnya gemetar. Itirori contohnya tadi ye, terlempar dari loteng karena angin kencang atau karena kepleset. Itu perbuatan itirori terjadi pada manusia padahal manusia tidak mengendakinya. Dan ini jelas murni takdir Allah. Dan ada perbuatan ikhtiari turun dari loteng pakai tangga tadi contohnya. Orang itu dengan sengaja melakukan maksiat, mencuri dan sebagainya. Orang jalan ke masjid untuk sholat maka duduknya, jalannya, memilih untuk berbaring, berbaringnya itu perbuatan ikhtiari. Ya, dan perbuatan ikhtiari ini kita yakini Allah pun mentakdirkannya. Allah pun mentakdirkannya dan itu juga adalah pilihan manusia. Dan manusia pun menyadari ketika dia melakukan pilihan untuk berjalan atau pilihan untuk duduk, tidak ada yang memaksanya. Karena karena takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Nah, takdir tidak diketahui oleh manusia kecuali dengan dua cara tadi. Allah ya, dengan wahyu Allah memberitahukan kepada sebagian rasul akan terjadi demikian demikian. Kemudian yang kedua adalah ketika memang betul-betul terjadi barulah tahu oh ini ditakdirkan. Sebagaimana firman Allah Taala, tidakkah engkau tahu bahasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Itu semua sudah ada dalam kitab, itulah lahil mahfud dan itu mudah bagi Allah. Demikian juga di surat Al-An'am, demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh, setan manusia dan jin. Sebagiannya membisikkan kepada yang lain, zuhfal kali kata-kata yang indah, huruan tipuan. Seandainya Rabbmu berganda mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkan mereka dan kebohongan mereka. Kemudian demikianlah kami nampakkan indah Eh, pada banyak orang-orang musyrik ya, perbuatan membunuh anak mereka. Yang ini dibuat oleh indah oleh surkaum sekutu-sekutu mereka untuk menjemuskan mereka dan untuk mencampur adukkan agama mereka. Seandainya Allah berkehendak mereka tidak akan melakukannya. Namun biarkanlah mereka dan kebohongan yang mereka lakukan. Di surat Al-Baqarah seandainya Allah berkehendak maka tidak akan berperanglah orang-orang mimba setelah mereka setelah datang pada mereka bukti yang nyata. Akan tapi mereka berselisih, ada yang beriman, ada yang kafir. Seandainya Allah mau, mereka tidak akan berperang. Akan tapi Allah melakukan apa saja yang dia inginkan. Wabakda, wabakdu dan setelah itu. Fa'inal jadira maka yang layak bagi seorang muslim tidaklah membahas dalam hatinya. Tidak pula bersama orang lain dalam semisal perkara-perkara ini yang menyebabkan taswis gangguan. Watuhim dan menimbulkan kesan adanya pertentangan antara syariat dan takdir. Karena hal itu bukanlah kebiasaan para sahabat radhiallahu anhum dan mereka adalah manusia yang paling antusias untuk mengetahui kebenaran dan yang paling dekat ilam ma'in kepada mata air yang menghilangkan dahaga irwaul ghalil yang menghilangkan dahaga dan menyingkap ya, tabir kesusahan. Dalam saya Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu Nabi saw alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun kecuali telah dicatat tempat tinggalnya, apakah di surga ataukah tinggal di neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jika demikian tidakkah kami tawakal saja, pasrah saja?" Dalam satu riad, "Afala natakilu?" Apakah kita tidak mengandalkan catatan kami saja dan kami tinggalkan amal? Maka Nabi mengatakan, tidak Ya, mengimani takdir bukan alasan untuk meninggalkan beramal. Namun ikmalu beramalah. Fakulun muyasarun. Maka masing-masing orang akan dimudahkan menuju tempat penciptaannya. Yang nanti akan jadi penghuni surga dimudahkan jalan beramal menuju surga dan sebaliknya. Dan berat yang lain beramalah semua akan dimudahkan menuju tempat penciptaannya. Amma mangkana min ahli sa'adah. Adapun orang yang jadi dia adalah bagian dari orang-orang bahagia penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk melakukan amal orang-orang yang berbahagia penduduk surga. Adapun orang yang termasuk bagian dari orang yang celaka, maka akan dimudahkan untuk melakukan amal orang-orang yang celaka. Dan Nabi membacakan ayat, fa'amaman a'ta wattaqa. Siapa saja yang a'ta suka memberi wattaqa dan menjaga diri dari hal-hal yang haram, wasattaqabil husna dan percaya dengan ucapan yang benar itulah wahyu maka kami akan mudahkan dia lil yusra untuk mendapatkan kemudahan dan diantaranya adalah kemudahan berupa surga adapun siapa yang pelit untuk beramal dan merasa cukup tidak membutuhkan Allah bahkan mendustakan perkataan yang benar yaitu wahyu maka akan kami mudahkan dia untuk menuju kesulitan. Maka lihat Nabi melarang untuk mengandalkan catatan takdir dan Nabi melarang meninggalkan amal. Kenapa? Karena tidak ada jalan untuk mengetahui takdir. Karena tidak ada jalan untuk mengetahui takdir. Dan berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui, itu satu hal yang tidak boleh. Ye, ye, saya tidak mau sholat karena ye, saya itu calon penduduk neraka. Nah, nah. Maka ini berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui. Dan berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui, tidak boleh. Pendalilan yang tidak bisa diterima. Dari mana Anda tahu kalau Anda penduduk neraka sehingga Anda merasa tidak perlu sholat? Wa amara, kemudian Allah, kemudian Nabi memerintahkan untuk melakukan apa yang mampu dilakukan oleh seorang hamba dan memungkinkan baginya, yaitu beramal. Dan Nabi berdalil dengan ayat yang menunjukkan, siapa melakukan amal saleh dan beriman akan dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Inilah adawa an-naji, ya, obat yang mujarab yang memberikan manfaat. Yang seorang hamba akan mendapatkan pada obat ini bulugha afiyatihi ya, akan dia mendapatkan afiyah kesembuhannya wasaadati dan kebahagiaannya ya, Hai suyu di dimana dia menyincingkan lengan baju syamar yusamir itu seperti orang mau kerja bakti Eh, menjinjingkan lengan baju ini. Menjinjingkan lengan baju lil amali saleh untuk melakukan amal saleh yang dibangun di atas iman. Wa yastabshir dan dia merasa bergembira dengan hal tersebut. Hina yukarinu ketika bertepatan baginya taufik untuk mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Hanya, uh, dan kami mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan amal-amal saleh dan Allah mudahkan untuk melakukan hal yang mudah. Allah jauhkan kita dari kesulitan dan mengampuni kita di akhirat dan di dunia. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan, karim lagi zat yang maha pemurah. Kemudian sebelum kita akhiri maka sebagaimana eh, yang kemarin kami janjikan ya, catatan tambahan untuk perkataan saya Ibnu Thaimin dalam masalah eh, pelepah kurma atau pelepah Eh, yaitu catatan untuk perkataan beliau ma fa'ala hadza ahadun minas sahabah. Ya, tidak ada satupun sahabat yang melakukan hal ini. Lalu kenapa kita melakukannya? Tidak ada satu sahabat yaitu yang menancapkan pelepah e, pelepah kurma di kubur. Lalu kenapa kita melakukannya? Ya, maka perkataan beliau peniadaan yang beliau lakukan negasi yang beliau lakukan ini tidak benar. Karena terdapat riwayat ada dua uh, riwayat dari dua sahabat. Ya. Ada dua riwayat dari sahabat sebagaimana disebutkan oleh uh, Sa'al Albani di kitabnya Ahkamul Janaiz. Jadi ada dua riwayat dari sahabat tentang e, menancapkan pelepah di kuburan atau yang semisal dengan hal itu. Yang pertama adalah dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Diatkan oleh Ibnu Asakir dari jalur Hamad ibn Salamah dari kota Adah. E, bahasanya sahabat Nabi Abu Barzah al-Aslami radhiallahu anhu karena yuhadisu sebelah bercerita bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kubur dan penghuni kubur tersebut yu'adzab disiksa. Fa jari jaridatan. Maka beliau kemudian mengambil pelepah kemudian Nabi mengambil pelepah korma kemudian menancapkannya di kubur. Makal dan Nabi mengatakan mudah-mudahan dia akan di eh, asa ayrofahu dia akan diberi kemuliaan ya, anhu da, uh, untuk orang tersebut ya, dari sehingga terbebas dari siksaan madamat utbatan selama pelepah ini basah. Demikian hadis yang dikutip oleh Abu Barzah al-Aslami. Kemudian Abu Barzah Yusi. dan di akhir hidupnya bahkan Abu Barzah Yusi. Abu Barzah berwasiat. Idamit tu jika aku meninggal dunia, fadha'u fi qabri ma'i jaridataini. Ya, maka isi wasiatnya jika aku meninggal dunia, tolong letakkan di kuburku bersamaku jaridataini ini dua pelepah kurma. Qal famata maka beliau meninggal dunia fi mafazatin di satu padang pasir antara Karman dan Kumas. Fakal maka orang-orang mengatakan karena beliau beri wasiat kepada kita untuk meletakkan pada kuburnya dua pelepah kurma. Dan ini adalah dan beliau meninggal dunia di satu tempat yang kita tidak bisa memasangkan ya, memberikan dua pelepah kurma tersebut padanya. Maka pada saat mereka seperti itu, itulah alaihim tiba-tiba muncullah satu rombongan. Satu rombongan pedagang atau semacam itu yang datang dari daerah Sijistan. Maka akhirnya orang yang memakamkan jenazah Abu Barzah al-Aslami mendapatkan dari rombongan ini sa'fan pelepah kurma. Maka mereka ambil dua pelepah kurma, lantas mereka letakkan bersamanya di kuburnya. Kemudian ini riwayat yang pertama dari Abu Barza al Aslam. Kemudian riwayat yang kedua adalah dari sahabat Buraidah ibn Husayyib. Diatkan oleh Ibn Sa'ad dari Muwarik, dia mengatakan, Ausa Buraidatu Buraidah berwasiat antu ja'ala fi qabrihi jaridatani supaya diletakkan di di dalam kuburnya dua pelepah kurma. Namun dua riwayat ini kalau riwayat yang pertama dinilai dhaif oleh Al-Albani. Riwayat dari Abu Barzah Al-Aslami itu dinilai dhaif. Ala anal athara la yasihu isnaduhu. Maka sanad Abu Barzah Al-Aslami itu tidak sahih. Ya, beliau katakan eh, sebagaimana dilihatkan oleh Al-Khatib Baghdad di Tarikh Baghdad, beliau datangkan sanatnya dan sanat yang sama itu dijumpai pada Riyad Ibnu Asakir di Tarikh Dimashq. Ya, Al-Albani mengatakan ini sanat yang daif karena dua cacat. Ya, ada dua cacat ya, yang ada pada sanat Abu Barzah Al-Aslami. Ya. Kemudian untuk sanad dari Buraidah ibn Husayyib maka diakui oleh Al Albani sebagai sanad yang kuat. Wa amma wasiat Buraidah adapun wasiat Buraidah ibn Husayyib maka itu valid dari beliau. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad di Tabaqat dan beliau bawakan sanadnya ya, dari Muwarik Ibnu eh, Buraidah Al-Aslami berwasiat supaya diletakkan di dalam kuburnya dua pelepah korma. Fakana an mata adna khrosan. Maka beliau meninggal di pinggiran kota daerah khrosan. Lalu eh, eh, falam tujat kemudian tidak dijumpai kecuali jawalek himar. Maka eh, maka wasiat Buraidah diakui Eh, kevalitannya. Al-Albani mengatakan bahwa sanadun sahihun. Ini adalah sanad yang sahih. Dan riwayat Buraidah ini dicantumkan oleh Bukhari. Diriatkan atau ada dalam saya Bukhari secara mu'alak tanpa sanad. Majezuman dengan sirah jazm Dan kaedahnya Bukhari untuk untuk riat-riat yang mu'alak. Maka jika diriatkan e, secara dengan bentuk tegas. Maka berarti Bukhari sebenarnya mengisyaratkan kesahihannya. kalau dengan kata-kata yang tidak tegas diriwayatkan dan sebagainya, nah ini e, artinya Bukhari tidak memberikan jaminan tentang kualitasnya. Silahkan diteliti, boleh jadi sahih dan boleh jadi tidak, tidak sahih. Ya, maka e, wasiat Buraidah itu ada di matan Sahih Bukhari. Ya, matan Sahih Bukhari. Ya, lengkapnya akan saya bacakan. Ya, tepatnya di Kitabul Janais. Ya, tepatnya di Kitabul Janais ada judul bab di Sahih Bukhari, Babul Jaridah Alal Qabri. Bab tentang pelepah ya, korma di kubur. Kemudian Bukhari mengatakan wa ausa Buraidah al-Aslami ayu ja'ala fi qabrihi jaridatani. Ya, Buraidah al-Aslami berwasiat agar diletakkan di kuburnya dua pelepah korma. Namun setelah membawakan riwayat Buraidah, maka uh, Bukhari kemudian membawakan riwayat dari Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ra'a pernah melihat ada tenda di atas kuburnya Abdurrahman. Abdurrahman bin, uh, bin Abi Bakar. Ini, Melihat ada uh, uh, ada semacam tenda, fakal maka Ibnu Umar mengatakan, lepas itu tenda, ya gulam, wahai budak, Wahai budak, maka ada budak yang nunggui tenda tersebut. Maka Ibnu Umar bilang, copot itu tendanya. Fa inna yudhilluhu amaluhu. Karena sesungguhnya ya, mayit itu dinaungi oleh amalnya, bukan oleh tendanya. Ya. Maka ada dua asar dibawakan. Kemudian Bukhari tidak menjelaskan apa-apa. Nah ini apa maksudnya? Apa maksud dari dua asar ini dibawakan Buraidah setelah itu Ibnu Umar. Ini. Maka uh, ulama yang menjelaskan Sahih Bukhari berselisih pendapat e, untuk memahami hal ini. Ada yang memberikan pemahaman ini menunjukkan kalau uh, Bukhari tidak sepakat dengan asar Buraidah. Ye. Dan saya mengatakan oh, ini menunjukkan Bukhari ya sepakat saja dengan asar, asar Buraidah. Maka uh, ada uh, kemudian ada namanya di Fathul Bari Qala Ibnu Rashid. Ibnu Rashid mengatakan yang nampak dari tindakan Bukhari, kebiasaan Imam Bukhari. Ya, di bab-bab yang lain dalam Sahih Bukhari pula uh, eh, maka yang bisa disimpulkan anna dzalika khasun bihima. Menunjukkan bahwasanya masalah nancapkan pelepah itu khusus untuk dua dua kubur yang ada di masa Nabi. Falidhalika oleh karena itu, aku bau dia susuli wasiat Buraidah dengan perkataan Ibnu Umar. Inna mayudhulluhu amaluhu. Yang menaungi jenazah itu amalnya. Tenda ataupun pelepah koma atau yang lain itu tidak menaunginya. Lain, lain halnya dengan pemahaman Az-Zain Ibn Munayir Beliau mengatakan dikutip di Fathul Bari, wala yadhar min tasarufihi tarjihul wada'i. Ya. Yang nampak dari dari tindakan Imam Bukhari berarti fikih beliau merojihkan bolehnya meletakkan pelepah. Ya. Sedangkan jawaban untuk asar Ibnu Umar yang dia bawakan setelah itu, bahwasanya pasang tenda pada kubur, lam yarid fihi tidak terdapat padanya dalil yang menunjukkan kalau mayit itu mendapatkan manfaat dengan dipasangi tenda. Bikhlafi watil jaridah. Lain hanya kalau dipasangi e, pelepah korma. di Lianna masyu'iyataha. Karena disyariatkan yang meletakkan pelepah korma. Thabatat bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada berdasarkan perbuatan Nabi. Meskipun ya, wa ingkana ba'dul ulama meskipun sebagian ulama ya, mengatakan bahasanya adalah waqi'atu ainin kejadian kasuistik yang yuhtamal dimaknai antakuna maksusotan khusus untuk orang-orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk melihat keadaan mayit yaitu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk Nabi maka ada dua model pemahaman terhadap Bukhari sendiri itu pendapatnya kemana sih? Ya, Bukhari sendiri karena beliau kan tidak menegaskan, cuma ya, beliau punya kebiasaan. Kalau mau begini, oh itu artinya begini. Kalau beliau buat susunan begini, artinya seperti itu. Nah ini orang uh, para ulama yang membaca Sahih Bukhari ya, itu pun tidak sepakat. Ini Bukhari itu aslinya setuju nancepi pelepah korma, ya, pelepah di ini ataukah tidak? Ada dua versi. Ya, Ibnu Rashid mengatakan itu artinya dia tidak setuju. Ya, Azain Ibnu Munair mengatakan artinya ya, Bukhari itu setuju saja, itu bukan khusus untuk Nabi dan bukan khusus untuk dua uh, kubur yang ada dalam uh, peristiwa itu, namun ini uh, berlaku juga pada yang lain. Kemudian pembahasannya kedua berkenaan dengan asar Buraidah, demikian juga Abu Barza al-Aslami kalau di di asar tersebut itu kalimat yang dipakai meletakkan pelepah korma di dalam kubur. Meletakkan pelepah korma di dalam kubur. Nah apa yang dimaksudkan dengan meletakkan? Ya, maka zahirnya meletakkan itu berarti dibawa di dalam liang. Dan ini yang dipahami oleh uh, eh, Sa'al Albani. Sehingga Al Albani mengatakan uh, ini tidak pas pakai untuk e, nancapkan. Karena itu meletakkan. Namun kalau di e, namun kalau di di sini ya, berkenaan dengan di e, di Fathul Bari, kalau Ibnu Murabit wa ghairuhu, ada penjelasan dari Ibnu Murabit dan yang lainnya, ya tamil dimungkinkan kalau Buraidah memerintahkan untuk ditancapkan di luar kuburnya dalam rangka meladani Nabi yang Nabi itu meletakkan dua pelepah korma di dua kubur yang ada dalam hadis. Wiyah tamil namun mungkin juga makna meletakkan di sini adalah beliau memerintahkan agar dua pelepah korma tadi ada di dalam dua ada dalam liang kubur. Karena dalam pelepah korma itu terdapat keberkahan dikaulih ta'ala mengat firman Allah ta'ala kasajartin tayyibah. Ya, maka kalau Ibnu Murabit mengatakan meletakkan di sini ada dua kemungkinan makna. Bisa artinya itu meletakkan di dalam liang kubur, bisa jadi meletakkan di situ artinya ditancap. Terus kemungkinan yang dekat mana? Wal awal adhar. Kemungkinan yang pertama itu yang lebih pas. Ini dimaksud meletakkan itu ditancap. Dan ini dikuatkan dengan tindakan Bukhari mendatangkan hadis tentang dua kubur di akhir bab ini. Ini berarti meletakkan di sini artinya maknanya ditancapkan. Kemudian wakaanna buraidata hamalal hadis ala umumihi. Nampaknya Buraidah memahami hadis itu berlaku umum. Walam yaru khasan bidainika rojulain. Dan itu tidaklah khusus dengan dua orang yang ada dalam hadis dua kubur yang ada dalam hadis. Ya, maka uh, uh, ringkasnya tidak benar kalau tidak ada salaf yang melakukannya. Tidak ada salaf yang melakukannya. Ya, berdasarkan penjelasan pendapat ihtimal kemungkinan makna yang dikuatkan oleh Ibnu Murabit bahasa yang dimaksud dengan meletakkan itu adalah menancapkan Ya, maka ada sahabat yang melakukannya yaitu wasiat sahabat Buraidah Al-Aslami untuk makam beliau. Dan ditambah ada riwayat yang da'if dari Abu Barzah Al-Aslami. Ya. Nah, karena itu masalah meletakkan maka di sini ada dua permasalahan. Ada dua permasalahan uh, atau ada beberapa uh, tentang menancapkan pelepah kurma di dikubur? Permasalahan pertama, adakah sahabat melakukannya? Jawabannya ada. Maka negasi yang dikatakan oleh Ibnu Thaimin tidak tepat. Di sini menunjukkan uh, pelajaran ter terhadap bahayanya negasi. Melakukan negasi itu tidak mudah. Ya, melakukan negasi itu bukan satu hal yang gampang. Orang bilang tidak ada, padahal ada. Nah, itu satu hal yang berat, satu hal yang sulit, satu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Ya, peluang meleset itu ya, itu sangat-sangat besar. Oleh karena itu ya, hati-hati ya, dalam masalah ini. Ya, hati-hati ya, dalam masalah ini. Kemudian ini yang pertama. Adakah sahabat melakukannya? Jawabannya ada. Ya, kemudian apa hukum melakukannya? Nah ini ya, berkenaan dengan apakah ini khusus ya, untuk Nabi dan khusus untuk dua kubur yang ada dalam hadis ataukah tidak. Ye, maka zahir perbuatan e, Buraidah menunjukkan kalau beliau tidak memandang hal tersebut sebagai satu hal yang bersifat e, khusus. Namun jika e, juga berlaku umum untuk yang lain. Ye, Sehingga apakah ini khususiyah? Khususiyah Nabi dan dua kubur yang ada dalam hadis bisa kita katakan e, kurang lebih ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Ada yang menilai itu adalah satu hal yang bersifat khusus untuk Nabi. Ya, itu khusus untuk Nabi. Sebagaimana tadi kita baca di Fatul Bari, sebagian ulama menegaskan. Ini khusus untuk orang yang mengetahui keadaan orang yang meninggal dunia tersebut. Disiksa ataukah tidak. Gitu. Namun, ada pemahaman yang lain yaitu Buraidah yang memahaminya tidak sebagai satu hal yang khusus. Ya. Nah, kemudian setelah itu, maka jika itu bukanlah satu hal yang khusus, ya, apakah bisa dikiaskan dengan nabur bunga? Ya, maka di sini Syafi'iyah mengatakan bisa dikiaskan dengan ya, nabur bunga sebagaimana di Hasyiah I'anatul ya, Talibin. Ya, kias dengan jarida. Di Hasyiah I'anatul ya, Talibin dikatakan Waqisa biha dan dikiaskan dengan jari dahadra pelepah yang hijau apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang dengan menabur bunga ya, yang masih segar. Nah, ini alasannya adalah kias dengan jari dah. Dan perlu diketahui di eh, Safiyah mengatakan yusannu wada'u jari datin khatra. Dianjurkan meletakkan pelepah yang masih basah alal qabri dikubur lil itiba karena ngikuti hadis. Karena ngikuti hadis. Alasannya karena ngikuti hadis. Maka hadis uh, hal ini jadikan dalil disyariatkannya meletakkan pelepah yang hijau. Dari situ kemudian timbul kias dengan uh, kias dengan bunga-bunga yang masih wangi yang masih hijau. Dan di sini di Hasya i'anatu talbin ada satu hal yang keterangan yang bagus. Kemarin kan ada eh, kita bacakan eh, pendapat Syuuti bahwasanya kenapa itu jari dah hijau karena dia bertasbih. Kemudian dibantah pendapat Syuuti ini tidak pas karena tasbih itu yang mau mau yang hijau mau yang kering itu bertasbih. Ya, kalau di hasya ya anatu talibin itu tidak memakai pendapat Syuuti. Nih. Maka uh, tadi dianjurkan untuk menancapkan lil itibak karena ikuti dalil, maka akan mendapatkan keringanan bagi si mayit bibarokati tasbihiha dengan sebab keberkahan tasbih uh, pelepah yang hijau. Namun kemudian dikatakan, namun yang kering juga bertasbih. Kering juga bertasbih, mengingat ayat wa imin syai'in ila yusabih bihamdihi. Surat Al-Isra ayat 44. Semua itu bertasbih memuji Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk dikhususkan dengan yang pelepah yang hijau saja. Namun kita katakan, inna tasbih al akmal min tasbihil ya bisa. Cuma permasalahannya, ya, tasbihnya yang masih hijau lebih sempurna. Ya, daripada tasbihnya yang kering. Lima fitilka min na'i hayatin. Ya, karena yang masih hijau, masih segar itu mengandung unsur kehidupan. Satu yang tidak ada pada yang kering. Jadi di Hasya ya anak Talibin itu tidak memakai suyuti. Karena pendapat suyuti ini hanya berlaku untuk yang hijau. Ya, itu tertolak dengan Al-Isra 44. Namun meskipun itu tertolak, namun dikatakan ya, yang lebih baik yang hijau. Kenapa lebih baik hijau? Kering nggak apa-apa, namun lebih baik hijau. Kenapa? Karena tasbihnya lebih sempurna. Eh, jadi alasan hijaunya itu bukan karena tasbih. Semata-mata tasbih. Namun karena tasbihnya itu yang lebih sempurna. Itu uh, alasan dan argumen syafi'ah dalam masalah ini. Ya, jadi ringkasnya maka masalah meletakkan pelepah koma atau sejenis itu uh, menancapkannya itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi, sebagian diakui oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dan ini yang dipilih oleh uh, oleh Syekh Mutsaimin di Fatwa Arkanil Islam, dipilih oleh Al Albani di Ahkamul Janais, uh, dipilih oleh Syekh Mbas di Taklik beliau untuk Fathul Bari. Ya, namun ada pendapat yang lain yang mengatakan itu bersifat umum, uh, tidak hanya untuk Nabi dan dua kubur tersebut. Ini uh, pendapat Buraidah, pemahaman Buraidah tentang masalah ini dan alasan yang paling kuat, athar sahabat. Uh, pemaham Buraidah Al-Aslami kemudian dan ini yang kemudian diadopsi oleh Syafi'iyah di, di sejumlah kitabnya di antaranya bisa dijumpai di Hasyiah Ya'anatut Talibin ya, maka uh, pelajaran pokok dari sini ya kita perlu Eh, buka wawasan, ya, antara pendapat yang dipilih itu bukan berarti tutup mata adanya pendapat yang lain. Uh, boleh jadi kita katakan bahasanya yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan itu khusus untuk Nabi, karena menimbang bahasanya ini tidaklah dilakukan kecuali Al-Buraidah, ya, sedangkan jumhur sahabat tidak melakukannya, ya, dan tidak memiliki pemahaman semacam itu. Ya, kita kemudian memilih pendapat jumhur